Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu Ikhwan fi din, wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita akan masuki hadis yang ke-22. Namun sebelum kita lanjutkan, setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-21 yang sudah kita lewati dan sangat mudah untuk dihafal, pendek, singkat, simple, namun maknanya sangat berbobot dan juga faedahnya sangat besar. Fadhal Dua puluh satu. Abi Amr wakil Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu Al-Ansari radhiyallahu anhu qala anna rajulan qol apa anna rajulan qala lin nabi sallam Nabi Amr Kila Nabi Amr Sufyan bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qala Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ها آه، بسم الله أبي أمر قيل أبي أمر سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي أمرا من آه، آه، بسم الله ايوه نعم تفضل ايوه نعم تفضل an ulangi awal. Apa? Ayo, fadal. نعم عبد الله قال آه بسم الله نعم تفضل تفضل تفضل نعم أحسن تفضل ها ولا لا أسخير خير إن شاء الله نعم إيه، تفضل Naam barakallahu fikum. Anu sudah tadi? Ayo. Pak. Antum belum? Ah. Halo. Tafadhal. Nabi Amr wakil Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li Islam qawlan la sallallahu alaihi wa ghairak qala qul amantu billahi tsumma astaqimu wa muslim. Naam barakallahu fikum ahsantum. Ayo. Mana? Bentar. Ngobrol. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-22. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih Al-Hadis tsani wal 20. Hadis yang ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma Dari hadisnya Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul salawati al-maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid 'ala dhalika shay'an a adkhulul jannata?" Qala na'am. Qala wallahi la azidu ala dzalika syai'a rawahu muslimun hadis ini dari hadisnya Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu jangan sampai tertukar ya di sana ada sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bajali Jarir bin Abdullah Al-Bajali sama-sama bin Abdullah kalau ini Jabir bin Abdullah kalau yang satunya lagi Jarir bin Abdullah Al-Bajali Yusuf hadil ummah Yusufnya umat ini. Adapun ini adalah Jabir bin Abdullah Abu Abdullah. Mahum salah ya? Na'am barakallahu fikum. Yang mana beliau termasuk apa? Termasuk orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, pantunnya Na'am barakallahu fikum termasuk yang paling banyak meriwayatkan asar atau hadis adalah sahabiyun jalil Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma yang terkumpul dalam pantun atau puisi sahabat-sahabat yang apa? Yang paling banyak periwayatannya wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tayalih Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Paham ya? Di situ terkumpulkan dan orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nah, barakallahu fikum Abu Hurairah. Ya, li Ibnu Umar, berikutnya Ibnu Umar. Wa Anasun Anas Malik wal Habr adalah Abdullah bin Abbas kal Khudri Abu Sa'id Al Khudri. Wa Jabirun Jabir Abdullah Naam, wa zawjatun Nabiy Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Mau salah ya. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yali Ibnu Umar wa Anasun wal Habr kal Khudri wa Jabirun nabiyyi. Mau insyaallah ya? Naam. Kita lihat apa hadisnya. Ana rajulan bahwasanya ada salah seorang lelaki sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita bagaimana pendapatmu?" Ara'aita itu bukan artinya bukan eh, na'am barakallahu fikum apa yang kau lihat bukan, tapi ara'aita Maksudnya bagaimana pendapatmu? Idza shallaitu shalawatul maktubat, apabila aku sudah melakukan salat lima waktu, wa sumtu ramadan dan aku sudah puasa ramadan, wa ahlaltul halala dan aku menghalalkan semua yang halal, wa haramtul harama dan aku juga mengharamkan semua yang haram. Kemudian apa? Walam azid ala dzalika syai'an. A'adkhulul jannata? Aku enggak menambah-nambahkan lagi amalan yang lain. Cukup di situ saja. Jadi orang ini bertanya tentang amalan yang dia lakukan. Dia sholat lima waktu. Dia puasa Ramadan. Menghalalkan yang halal. Mengharamkan yang haram. nggak nambah-nambahi lagi. maksudnya ya? nggak nambah-nambahi lagi. nggak nambah sama sekali. Ya cuman berhenti di perkara-perkara yang wajib. Sunnah nggak melakukan. Paham Maksudnya itu. Maksudnya nggak nambah-nambah amalan sunnah yang lainnya. Tapi yang dia lakukan adalah amalan kewajiban situ. Dia tanya, apakah aku masuk surga? Qala na'am. Iya. Bayangkan. Rasulullah mengatakan iya, bisa. Qala wallahi. Kemudian enam orang tersebut berkata wallahi demi Allah la azidu ala dzalika syai'a. Sungguh aku tidak akan menambah nah barakallahu fikum lebih daripada amalan tersebut dengan sesuatu apapun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang nanya tadi enggak mau menambah amalan-amalan yang lain, mencukupkan dengan amalan kewajiban. Kalau kita bagaimana kalau kita? Kalau kita tentunya memilih yang lebih utama dari itu. Karena manusia terbagi menjadi tiga. Ada yang mereka mendolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, ada yang mereka apa? Bersungguh-sungguh dan nah barakallahu fikum maju di atas kebaikan. Maksudnya bagaimana? Yang mendolimi diri sendiri, dia nggak mau melakukan kewajiban. Yang sunnah pun nggak melakukan. Ada yang modelnya pertengahan. Pertengahan dia mencukupkan sesuatu yang wajib saja. Yang sunnah nggak dia kerjakan Kemudian ada yang apa? Sabiqun bil khairat, yaitu orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, kewajiban dia lakukan, amalan sunnah dia lakukan, amalan tambahan-tambahan yang lain ya dia lakukan. Seperti ini kalau fikum pembagian mengenai manusia dan sudah Allah telah firmankan dalam Al-Qur'an Al Karim kalau fikum mengenai tiga keadaan tersebut. Apa ayatnya? Ewa eh, na'am barakallahu fiikum. Di situ disebutkan tiga. Wa minhum dhalimun Di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri. Enggak mau kewajiban, enggak mau sunat ya intinya enggak mau mengamalkan. Dhalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka muqtasid. Muqtasid maksudnya pertengahan. Pertengahan bagaimana? Mencukupkan perkara yang wajib saja. Apa maksudnya ya? Salat lima waktu dia kerjakan. Kemudian puasa Ramadan dia kerjakan juga. Apa maksudnya ya? Nah, tapi enggak menambahkan amalan sunnah yang lainnya. Ini muktasid namanya. Ada juga yang ketiga. Eh, wa minhum sabiqum khairat, gitu ya. Dan nah barakallahu fikum di antara mereka ada yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Kewajiban dia lakukan, sunnah dia lakukan. Paham? Nah, kita lihat di sini. Kemudian setelah itu Rasulullah ketika ditanya mengenai hal tersebut Rasulullah mengatakan, "Na'am, iya." Qala wallahi, orang tadi itu mengatakan wallahi, demi Allah ingat-ingat wallahi, wawunya wawu apa? Wawu qasam. Wawu untuk sumpah. Kita lewati tadi ya. Orang bersumpah itu enggak sembarangan. Kalau seandainya dia mau bersumpah dengan apa? Dengan huruf-huruf yang ada, maka salah satu di antara tiga tiga huruf. Apa saja? Wawu, ta, ba. Jangan boleh sembarangan. Wallahi, billahi, Allah. Tiga huruf ini itu sumpah. Wawu, ba, ta. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kita lihat. Wallahi demi Allah, la azidu ala dzalika syai'a. Aku tidak akan menambahkan sedikit pun atas amalan-amalan tersebut. Rawahu Muslimun. Wa ma'na haramtul haram dan makna aku mengharamkan sesuatu yang haram istanabtuhu. Aku menjauhinya. Jadi bukan mengharamkan tak kalau cuma orang mengharamkan tak, bisa aja aku haram, ini haram ini, tapi dia nggak menjauhinya. Kan itu, menjauhinya itu yang sulit. Oleh karena itu kalau cuma mengucapkan ini haram, bisa nggak? Bisa. Tapi menjauhinya, meninggalkannya itu yang butuh perjuangan. Mau salah ya? Ini maknanya. Wa makna haram haramtul haram dan maknanya aku mengharamkan sesuatu yang haram, tuh aku menjauhinya. Otomatis kalau orang menjauhinya tidak mengerjakannya. Karena orang mengerjakannya karena dekat. Paham Orang ngerjakan karena dekat dulu kan? Kalau dia menjauhi otomatis tidak mengerjakannya. Mahum. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Karim mengenai perzinaan Allah Taala mengatakan apa? Wala taqrabuz zina. Dan jangan kalian mendekati perzinaan. Karena mendekati ini menghantarkan untuk melakukan perzinaan. Otomatis kalau menjauhi dia kemungkinan besar tidak berzina karena menjauhi. Mahum soalnya ya. Nah, di sini disebutkan apa? Makna aku mengharamkan sesuatu yang haram, istanabtuhu aku menjauhinya. Mahum, kok bisa? Karena menjauhi itu konsekuensinya dia nggak mengerjakan itu loh. Paham Nah, karena kalau dia mengerjakan otomatis me mendekati. Mahum soalnya ya? Nah, kita lihat berikutnya. Wa makna ahlaltul halal dan makna aku menghalalkan sesuatu yang halal faal fa'altuhu dan hillah. Artinya apa? Aku mengerjakannya dalam keadaan meyakini kehalalannya. Mahum soalnya ya? Nah, itu maknanya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Siapa namanya Imam Nawawi tadi? Siapa namanya? Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahmatullahi ahsan. Berikutnya, qala syarih asabahullah Syekh Shalal Fauzan, hadzal rajulu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu. Lelaki ini berkata kepada Nabi SAW dalam keadaan bertanya, Aro'aita. Aro'aita ini bisa diartikan apa pendapatmu Cuman seringnya diartikan akhbirni juga enggak masalah. Ara'aitum berarti akhbiruni. Paham ya? Tapi kalau ara'aitum akhbirni. Nah, seperti itu. Walaupun artinya atau matikan bagaimana pendapatmu, bagaimana pandanganmu, itu tepat juga. Cuman makna di sini kita lihat ai akhbirni ya Rasulullah. Maknanya. Jadi ara'aita maknanya adalah akhbirni. Maknanya ada fi'il amr situ. Akhbirni kabarkanlah kepadaku ya Rasulullah Idza shallaitu shalawatul maktubat, apabila aku sudah salat salat lima waktu yang diwajibkan, yakni iktasartu ala shalawatil khamsi walam atanaffal maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya aku mencukupkan salat lima waktu dan tidak melakukan salat sunnah. Cukup lima waktu tok. Salat-salat sunnah yang lainnya dia tidak mengamalkannya. Dia tanya seperti itu. Wasumtu Ramadan dan aku puasa Ramadan, yakni Iktasartu 'alal fardi walam walam asum tatawuan. Maksudnya aku mencukupkan puasa Ramadan yang wajib tersebut dan tidak puasa sunnah yang lainnya. Paham belum? Jadi orang ini bertanya tentang apa? Amalan tambahan yang lain dia enggak lakukan itu. Cuman mencukupkan perkara-perkara yang wajib saja. Mencukupkan sunat lima waktu wajib enggak? Wajib. Mencukupkan puasa Ramadan saja, enggak mau puasa sunnah yang lainnya. Puasa Ramadan wajib enggak? Wajib. Nah, itu maksudnya. Kita lihat wa ahlaltul halal dan aku menghalalkan sesuatu yang halal ai iqtaqaddu hillahu wa fa'altuhu maksudnya aku meyakini kehalalannya dan mengerjakannya wa tanawaltul halala dan aku juga mengkonsumsi sesuatu yang halal wa tamanna'tu bihi dan aku juga menghalang-halangi diriku nah barakallahu eh, afan bukan tamanna'tu ya wa tamatta'tu bihi nah barakallahu fikum ini kayak ada coretannya ternyata tertutup sedikit tadi ya. Wa tamatta'tu bihi dan aku bernikmat-nikmat dengannya. Maksudnya aku bersenang-senang dengan sesuatu yang halal. Mau maksudnya ya? Naam. Wa haramtul haram dan aku juga mengharamkan yang haram. Perhatikan baik-baik ya. Ai i'taqadtu tahrimahu wastanattuhu. Maksudnya aku meyakini pengharamannya dan juga menjauhinya. Paham ini ya? Jadi kalau cuma meyakini tak enggak cukup. Menjauhinya menjauhinya ini yang paling penting karena amalannya. Mahum soalan ya, Abdul Aziz? Awanam. Jadi yang diinginkan di sini apa? Barakallahu fiikum. Orang ini bertanya ya, orang ini bertanya eh, apakah kalau nggak melakukan amalan tambahan yang lainnya itu cukup amalan wajib saja gitu loh. Nah, dia tanya, "A'adkhul jannata?" Apakah aku masih bisa masuk surga? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Rasulullah mengatakan, "Iya." Ayatul tadkhulul jannata. Iya, sungguh engkau akan masuk surga. Padahal mencukupkan perkara yang wajib saja. Ini menunjukkan manusia itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ada yang pertama tadi mendolimi diri sendiri, enggak mau mengamalkan kewajiban, enggak mau mengamalkan sunnah, paham ya? Yang kedua orang yang pertengahan, dia mencukupkan amalan apa? Yang wajib saja. Amalan sunnah dia tidak mengerjakan. Ada yang dia apa? Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Amalan kewajiban dia amalkan, tambahan amalan sunnah yang lainnya juga dia kerjakan. Mahfum. Yang berarti yang paling tinggi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang ketiga. Paham ya? Yang paling tinggi adalah yang ketiga, yang sabiqum min khairat, yang mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, kita lihat berikutnya. Fahadal hadithu fihi anna man addal wajibati wal fara'idha. Hadis ini menunjukkan bahwasannya barang siapa yang menunaikan, nah barakallahu fikum kewajiban-kewajiban dan amalan-amalan fardu wa tarakal muharramati dan meninggalkan perkara-perkara yang haramkan waqtafa bil halali an ghairihi minal ma'akil wal masyarib al muharramah dan mencukupkan dengan sesuatu yang halal dari yang lainnya berupa makanan-makanan dan minuman-minuman yang diharamkan fa innahu yadkhulul jannah maka sungguh dia masuk surga ini bukan berarti kita ngikutin langkah yang pertama atau yang kedua ya kita tetap berupaya untuk menjadi yang ketiga. Paham ya? Berupaya untuk menjadi yang ketiga. Jadi berlomba-lomba di dalam kebaikan. Amalan kewajiban sudah kita lakukan, amalan sunnah jangan ditinggalkan. Mau salah ya? Nah, walaupun yang kedua sudah selamat. Yang kedua selamat enggak? Selamat. Cuman kan yang namanya nah barakallahu fikum kita punya kemampuan lakukan itu. Sallallahu Paham ya? Yang namanya kita punya kemampuan lakukan. Nah, bukan berarti bermudah-mudahan wah anak cukup sholat lima waktu aja nanti juga masuk surga misalkan. Nah, ini meremehkan namanya. Kalau sudah meremehkan lain lagi per, per, permasalahannya. Kemungkinan besar dia nggak mampu mengamalkan yang lainnya gitu ya. Sehingga dia bertanya, apakah cukup kalau cuma mengamalkan perkara yang wajib dan tidak menambahkan amalan-amalan sunnah yang lainnya? Kata Rasulullah, "Na'am, bisa masuk surga." Nah, kita lihat Wallahu jalla wa ala al mu'minin ila sataqsam. Ini perhatian baik-baik ini. Allah Subhanahu wa taala membagi kaum mukminin menjadi tiga bagian. Menjadi berapa? Tiga bagian. Al-awwal pertama, zalimun li nafsih. Bagi yang pertama apa? Zalimun li nafsih. Orang yang mendolimi dirinya sendiri. Sama dirinya sendiri malah dia mendolimi. Ini enggak tepat. Seharusnya orang kalau faham itu menjaga dirinya agar selamat dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukan malah mendolimi diri sendiri. Karena, ya, karena kalau mendolimi diri sendiri tentunya apa? Berbahaya. Itu jenis yang pertama. Jadi manusia terbagi menjadi berapa tadi? Tiga jenis. Allah Ta'ala yang bagi. Pertama, zalimun nasih. Orang yang mendolimi dirinya sendiri. Mendolimi dirinya sendiri. Wa huwa alladhi yaqa'u fil ma'asi duna syirki. Yaitu orang yang terjatuh dalam perkara maksiat di bawah kesyirikan. ingat Maksiat itu bertingkat-tingkat. kemaksiatan yang paling besar dosanya min akbaril kabair asyirku billah. Paham ya? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala nah, ini disebutkan sini. Kata beliau wa huwa alladhi yaqa'u fil ma'asi duna syirki. Itu orang yang terjatuh dalam kemaksiatan masih di bawah apa? kesyirikan. Fahada tahta masyiatillah insya ghafara lahu wa insya adzabahu. Yang seperti ini masih di bawah kehendak Allah taala. Jika Allah taala menghendaki mengampuni akan mengampuninya. Jika Allah taala menghendaki untuk mengadab akan mengadabnya sesuai dengan kadar dosanya. Maksudnya pelaku dosa besar. Sudah kita lewati kan? Madhab ahli sunnati wal jamaah prinsip atau keyakinan ahli sunnati wal jamaah pelaku dosa besar tidak kekal di neraka, tapi di bawah kehendak Allah taala. Ingat-ingat ya, pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah taala di akhirat nanti. Jika Allah telah menghendaki mengadab, akan mengadabnya sesuai dengan kadar dosanya, ujung-ujungnya ke surga. Namun jika Allah telah menghendaki mengampuni, diampuni dan akan masuk surga secara langsung dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Mahum, itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal yang seperti ini perlu dipahami agar kita paham perbedaan antara pendapat orang-orang Khawarij dan pendapat orang-orang apa? Orang-orang na'am barakallahu fikum Murji'ah. Paham ya? Karena kalau orang-orang Khawarij mengatakan apa? Pelaku dosa besar kafir, kekal di neraka. Enggak ada syafaat, enggak ada syafaat katanya. Karena orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mereka apa? Sama-sama sepakat meniadakan apa? Syafaat bagi ahli kabair. Jadi pelaku dosa besar enggak dapat syafaat. Lah kalau nggak dapat syafaat bagaimana? Ya kekal di neraka kata mereka. Ini keliru nggak? Keliru. Yang benar ahlus sunnati wal jamaah walhamdulillah at-taifatul mansurah al-firqatul najiyah. Kelompok yang selamat yang mereka tidak hulu ekstrim berlebihan di dalam apa? menghukumi pelaku dosa besar dan tidak apa? dan tidak nah meremehkan perkara dosa besar tersebut seperti orang-orang murji'ah. Kalau Murjia mengatakan apa? Pelaku dosa besar wajib masuk surga. Wajib. Namanya. Kenapa? Karena Murjia mengatakan orang beriman itu nggak perlu amalan. Jadi kalau cukup mengatakan aku beriman cukup dah imannya sempurna. Ya kalau imannya sempurna masuk mana? Surga jelas sudah. Clear. Kami ya menurut mereka. Allah mustahil yang menurut mereka ya. Menurut orang-orang Murjia. hati-hati jangan sampai keliru ya karena sekarang pemikiran yang paling terbanyak menyebar di antaranya pemikiran Murjia ini. Yang penting kan hatinya, Mas. Dinasihati berkali-kali sudah ngoyal, nolak, bangkang ujung-ujungnya yang penting kan hatinya, Mas. Ini walaupun akhlak kami rusak, mabuk-mabuan, minuman keras, berjudi, yang penting kan hatinya. Nah, ini termasuk benih-benih pemikiran Murji'ah hati-hati. Bukan yang penting hatinya amalannya, Pak. Amalkan dulu. Paham ya? Kalau teman yang penting hatinya semuanya punya hati. Tapi hati itu nanti apa? Akan nampak ketika dia apa? istihadnya kenapa ketika dia mengamalkannya. Paham maksudnya? Seperti itu. Jadi semuanya harus apa? Terpenuhi lima perkara dalam makna iman. Ingatnya dia diucapkan dengan lisan. Definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah diucapkan dengan lisan. Diyakini dengan hati diamalkan dengan anggota badan bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan lima perkara ini harus ada ini nggak cukup kalau cuma ucapan nggak cukup kalau cuma keyakinan nggak cukup kalau ucapan dan keyakinan amalan ini paling inti ingat-ingat ya dua kelompok sesat tadi ingat-ingat ya Khawarij dan Mu'tazilah sepakat pelaku dosa besar ke pelaku dosa besar kekal dalam api neraka kekal dalam api neraka. Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar harus wajib masuk surga. Bayangkan itu. Nah, karena imannya sempurna. Ahlus sunnah pertengahan. Pelaku dosa besar apa tadi? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan keliru ya. Pelaku dosa besar tahta masyiatillah. Insya'a ghafar lahu wa insya'a 'adzabahu biqadri dzunubi. Paham ya? Artinya apa? Jika Allah telah menghendaki mengampuni, mengampuni. Tapi jika menghendaki mengadab akan diadab sesuai dengan kadar dosanya. Ujung-ujungnya tetap ke surga. Nah, maksudnya itu ya. Jangan sampai keliru di dalam memahami hal seperti ini karena perkara ini perkara keyakinan, perkara akidah. Kalau kita keliru sedikit berbahaya. Namanya. Kira-kira kalau orang-orang yang pelaku maksiat senang yang mana kira-kira? Pendapatnya Khawarij atau Murji'ah? Ya? Yang mana kira-kira? Murji'ah. Lah karena apa? Karena imannya sempurna terus. Bang ya? Bahkan sebagian mereka mengatakan seperti imannya Jibril dan Mikail bayangkan itu. Allahul musta'an. Nauzubillah min dzalik ya. Kelompok sesat itu seperti itu keadaannya. Jadi ingat-ingat antum ambil patokan sudah. Setiap kelompok sesat yang muncul, satu aja walaupun sejelek apapun kelompoknya pasti ada pengikutnya. Mesti enggak tuh? Pasti ada pengikutnya. Hatta sejelek apapun hatta sejelek apapun pemikirannya, pengikutnya mesti ada. Pengikutnya. Nah, barakallahu fiikum ada kelompok penyembah iblis misalkan. Ada enggak pengikutnya? Ada. Nah, ada kelompok lagi yang mengatakan bahwasanya dia adalah Imam Mahdi Al-Muntadhar katanya. Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Ada enggak pengikutnya? Banyak. Paham ya? Syiah Rafidhah termasuk. Syiah Rafidhah itu kan meyakini Imam Mahdi sudah ada. Paham ya? Nah, sebagian mereka ada yang mengatakan nanti akan muncul di akhir zaman. Itu pun Mahdi tersebut adalah apa? Adalah silsilah dari keluarga mereka. Padahal memang benar ya Imam Mahdi akan keluar dari zaman nanti, namanya persis dengan namanya Rasulullah, nama bapaknya persis dengan nama bapaknya Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Itu yang sahih satu. Yang kedua, Imam Mahdi, nah barakallahu fikum, radhiyallahu anhu, beliau termasuk dari anak keturunannya Fatimah bintu Rasulullah. Kedua, namanya ini sahih hadisnya ya. Jadi termasuk apa ahlu baitnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, Ketika dipimpin oleh Imam Mahdi, dalam semalam saja yang semula penuh dengan kerusakan, kedoliman, langsung jadi baik semuanya dengan seizin Allah Ta'ala. Semalam padahal. Dan beliau berkuasa kurang lebihnya tujuh tahun. Dalam jangka tujuh tahun bayangkan, berkuasa dalam jangka tujuh tahun, semuanya kenikmat, semuanya berada di atas kenikmatan. Tenang, tentram, tumbuh-tumbuhan tumbuh, buah-buahan pun buahnya kemudian apa barakallahu fikum intinya ada kerukunan situ hatta uang itu sampai apa lebih-lebih uangnya sampai nah barakallahu fikum intinya apa masing-masing itu jangan butuh lagi dan uang dibagi-bagikan uang itu paham ya di zaman Imam Mahdi tersebut itu sahih hadisnya dan nanti ketika yang zilu Isa bin Maryam nah ketika Nabi Isa alaihi turun paham ya faqala amiruhul mahdi salli bina nah, maksudnya apa ta'al salli jadi ketika Nabi Isa turun, itu Imam Mahdi mengatakan apa? Salatlah bersama kami menjadi imam. Jadi Imam Mahdi menawarkan apa? Agar Nabi Isa menjadi imam. Kemudian Nabi Isa mengatakan, "Nam inna ba'dakum amirun ba'd." Sesungguhnya sebagian kalian itulah pemimpin sebagian yang lainnya. Maksudnya Nabi Isa tetap memilih apa lebih menjadi makmum di situ. Pemimpinnya di situ Imam Mahdi. Yang maksudnya yang jadi apa? Yang jadi imam. Paham itu maksudnya ya? Itu sahih hadisnya. Kalau dari Al-Qur'an pun yang nas enggak ada mengenai Mahdi. Ini jangan sampai keliru ya karena Syiah Rafidhah memaknakan macam-macam. Dalam ayat Al-Qur'an itu ada penyebutan Mahdi juga. Paham ya? Nah, contohnya apa? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Huda ini Mahdi. Paham ya Allah Ustaz? Maksudnya sifat untuk Mahdi. Kan keliru. Dari mana? Hati-hati ya. Di penafsiran Syiah Rafidhah itu kadang berbahaya sekali. Nanti kalau ada kira-kira pujian yang bagus, Ali katanya seperti itu modelnya. Hati-hati ya. Na'amullahu musta'an. Syahidnya barakallahu fikum hafizakumullah. Bahwasanya apa? Bahwasanya keimanan menurut ahli sunnati wal jamaah harus terpenuhi berapa tadi? Lima perkara. Diucapkan dengan lisan, ini tak ulang-ulang tidak keliru. Diyakinilah hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Naam. Kita lihat berikutnya. Walakin huwa min ahlil jannah, tapi pelaku dosa besar termasuk penduduk surga. Walau udziba fa inna ma'alahu ilal jannah. Walaupun diadab, maka sesungguhnya tempat kembalinya tetap di surga. Berarti kalau ada orang ngayal, misalkan, "Pak, ini dosa besar ini, Pak. Dosa besar nanti ujung-ujungnya ke surga." Ngayal dia. Paham ya? Minum khamr ini dosa besar, Pak. Ya, tapi anak sudah belajar sama Ahlus Sunnah itu katanya Pelaku dosa besar itu ujung-ujungnya ke surga juga katanya. Kalau ngeyel gitu bagaimana kalau ngeyel gitu? Berarti Bapak mau ngerasakan dulu. Paham ya? Kalau ya kalau tahu dia diampuni, kalau nggak diampuni ngerasakan dulu di neraka. Kalau neraka ngeri nggak? Ngeri. Panasnya api neraka itu eh, dibandingkan berapa kemarin tuh? Berapanya? Eh? Apa? Berapa? 70 bagian ya. Bagian yang satu ini diantaranya apa? Nah, di antaranya satu yang kita sekarang kita nyalakan api di dunia ini. Panas enggak apinya? Nah, kita lebih panas lagi. Kok malah mau mencoba orang tadi? Paham ya? Kalau dia diampuni, kalau enggak diampuni, nyoba dulu. Kan panas. Jadi harus hati-hati ya. Kadang ada orang ngeyel gitu. Anak udah belajar satu kali sama Ahlus Sunnah katanya pernah dosa besar itu ujung-ujungnya surga. Berarti kan dia ngeyel orangnya. Allah musta'an. Ini harus dijelaskan baik-baik ya. Jangan sampai orang itu menyengaja melakukan dosa besar karena tahu tempat kembali ke surga. Tapi bagaimana caranya orang itu bukan bukan ingin mencicipi, tapi bagaimana caranya selamat total gitu loh ya. Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Wasani yang kedua, ini bagian pembagian manusia yang kedua, wa huwal maqsud bi hadal hadis. Nah, yang kedua inilah yang diinginkan di dalam hadis ini. Al-muqtasidu alladhi iktasara 'ala al-fara'id. Muqtasid ini adalah orang yang pertengahan. Pertengahan bagaimana maksudnya? Maksudnya dia mencukupkan diri di atas perkara-perkara yang wajib, enggak nambah-nambah lagi udah. Salat lima waktu tak, puasa Ramadan saja, zakat saja, haji saja, enggak nambah dengan yang lainnya misalkan. Mencukupkan perkara yang wajib saja, itu loh maksudnya. Walam ya'ti bin nawafil, tidak mengerjakan perkara-perkara sunnah. Salat sunnah enggak mau dia. Nah, dia cukup salat wajib saja. Wa tarakal muharramat dan dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Waqtafa bil mubahat dan dia mencukupkan dengan perkara-perkara apa? Mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang diperbolehkan. Ini ingat-ingat ya, bukan berarti dia nam barakallahu fikum tidak sembarang orang kemudian menggunakan makna ini. Maksudnya di sini kalau seandainya dia mencukupkan perkara yang wajib saja itu bagaimana? Bisa enggak masuk surga? Bisa. Tapi kalau menentang menentang yang sunnah tadi, khawatirnya berdosa dia. Cukup saja perkara wajib, enggak perlu yang sunnah yang lainnya misalkan. Nah, itu mana berdosa. Tapi kalau benar-benar dia hanya mampunya itu saja, perkara sunat dia nggak mampu, tapi mencukupkan perkara yang wajib itu sudah bisa mewakili itu intinya. Mampu ya? Bukan berarti bermudah-mudahan dengan perkara yang disunahkan. Asal itu yang ketiga, ini yang kita berupaya semaksimal mungkin. asal di kubil khairat yang ketiga. Orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Perkara yang wajib dia tunaikan, perkara yang sunnah dia laksanakan juga. Paham maksudnya? Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat. Paham ya? Berlomba-lombalah kalian dengan perkara-perkara yang baik. Wa huwa alladhi addal wajibati wal fara'id wan nawafil, yaitu orang yang dia menunaikan kewajiban-kewajiban, perkara-perkara fardu dan perkara-perkara sunnah, bayangkan. Wa tadannabal muharramat wal makruhat dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haramkan dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang makruh wa ba'dal mubahati ihtiyatan dan bahkan apa meninggalkan sebagian perkara-perkara yang diperbolehkan dalam rangka berhati-hati bayangkan. Sangat hati-hati benar ini. Perkara yang boleh aja dia tinggalkan karena untuk berhati-hati tadi itu. Nah, kita lihat fa hadza fi a'la darajatil mu'minin. Yang mana jenis yang ketiga ini merupakan derajat kaum mukminin yang paling tinggi. Pertama mendalimi dirinya sendiri. Yang kedua orang yang pertengahan, mencukupkan perkara yang wajib saja, enggak menambah-nambahi perkara yang sunnah. Yang ketiga orang yang apa tadi? Orang yang berlomba-lomba, dia tinggi kedudukannya berlomba-lomba dengan kebaikan. Perkara wajib dia laksanakan, perkara yang sunnah, nah barakallahu fikum atau perkara nam yang mustahabbat, namanya dia kerjakan juga. Mahum. Jadi kesimpulannya ada berapa tadi kesimpulannya? Ah Yusuf? Tiga. Yang pertama apa tadi? Orang yang apa? Mendolimi diri sendiri. Yang kedua? Apa? Yang kedua, al-muqtasid itu yang bagaimana? Ya, yang mencukupkan angan amalan yang wajib saja. Yang ketiga, sabiqum bil khairat itu orang yang bagaimana? Berlomba-lomba dengan kebaikan maksudnya yang bagaimana? Eh, mengamalkan amalan yang wajib saja dan juga yang sunnah-sunnah yang lainnya. Mau misalnya ya, tiga pembagian tersebut upayakan diingat-ingat. Kita lihat Dalilnya Qala ta'ala ta'ala berfirman, "Faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." Maka di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri. Ini jenis pertama. Wa minhum dan di antara mereka muqtasidun, ada yang mencukupkan perkara yang wajib saja. Wa minhum dan di antara mereka sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Mahfum ya. Fal mu'minuna la yakhrujuna an hadhil aqsam Maka segenap kaum mukminin mereka tidak akan keluar dari apa? Dari pembagian tiga ini. Wa kulluhum fil jannah. Mereka semuanya pun masih apa? Masih dikategorikan di surga. Karena yang pertama pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar pun kalau disiksa itu pun sesuai dengan kadar dosanya. Tapi ma'alnya tempat kembali di mana? Surga. Cuman nyiksanya sampai kapan Wallahu alam itu menjadi permasalahan. Jadi bukan berarti kita bermudah-mudahan. Paham ya? Seperti contohnya orang yang membunuh enam orang mukmin dengan sengaja. Itu ancamannya neraka jahanam kan? Nah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Khalidan fiha di situ maknanya bukan kekal di dalamnya. Ya? Tapi tinggal lama di dalamnya. Karena apa? Karena pelaku dosa besar. Orang kalau bunuh orang lain itu baru dia melakukan dosa besar. Hukum globalnya ya. Nah, itu nanti dia kekal di dalamnya maksudnya bagaimana? Tinggal lama di neraka tersebut. Sesuai dengan Allah Ta'ala kehendaknya. Ada yang mengatakan yang kedua, dia memang kekal selama-lamanya kalau menghalalkan. Meyakini bahwasanya darahnya orang mukmin halal gitu loh. Itu baru apa? Baru dia nanti tingkatannya kekufuran. Kekufuran kekal di neraka. Paham misalnya ya? Karena dalil ini dipakai orang Khawarij. Katanya Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan. Katanya Ahlus Sunnah mengatakan dosa besar itu enggak kekal di neraka. Ini ayatnya bagaimana ini? Orang yang bunuh ternyata khalid dan fiha, kekal dalam neraka. Kita katakan Khalidan fiha di sini maksudnya adalah al-maqthu at-tawil, tinggal lama di dalamnya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh siapa? Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Bas rahimatullah alaih. Mohon salah ya. Naam. Yang terakhir barakallahu fikum kata beliau di sini, qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asamir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha 'arir." Masyaallah. Ini kenikmatan surga barakallahu fikum. Jadi di surga itu ternyata masih ada gelang-gelang yang kita saksikan di dunia ini belum ada seberapa. Paham ya? Walaupun gelang emas, gelang perak, di surga itu lebih indah lagi. Kita lihat ini. Jannatu 'adnin, surga 'adn. Yadkhulunaha mereka orang-orang yang masukinya yang masuk surga tersebut yuhallawna fiha. Mereka dihiasi. Dihiasi dengan apa? Min asawir. Asawir itu gelang-gelang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum gelang-gelang min dhahabin yang terbuat dari emas, wa lu'lu'a dan permata atau mutiara. Paham ya? Antum tahu mutiara enggak antum Husain? Bukan mutiara yang bikin jenang itu bukan. Paham ya? Itu lain lagi. Mutiara itu apa Husain? Tahu enggak? Mutiara itu apa? Coba tahu enggak? <laughs> Belum tahu ya, nah, bahas. Antum tahu mutiara enggak antum? Apa itu? Apa? Kacang? Ya perhiasan tahu, teman mutiara itu apa? Keluar dari apa itu loh? didapatkannya di mana? Supermarket ada nggak kira-kira? Antum tahu mutiara nggak antum? Iqbal. Bapak saya insyaallah. Enggak masalah nanti insyaallah yang nggak tahu dikasih tahu. Antum tahu mutiara ke sana? Apa itu mutiara? Kan biasanya kalau orang-orang di toko-toko itu kan mutiara yang dibikin untuk senang itu ya. Ini lain lagi. Ini mutiara ini sangat berharga sekali, harganya mahal. Apa mutiara itu? Antum tahu, Abdurrahman? Tahu apa itu? Tuhan? Apa ya? Apa mutiara? Ewa, biasanya berada di di dalam kerang itu, kerang pilihan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu di dalamnya biasanya orang mencari ada mutiara di situ. Enggak sembarang kerang juga, tapi kerang yang pilihan. Nah, kalau fiqum, Nah, itu harganya mahal sekali. Paham ya? Harganya mahal sekali. Nah, ini di surga enam penduduk surga dihiasi hiasi dengan apa? Gelang-gelang terbuat dari emas dan juga permata mutiara dari itu. Ngeri sekali. Ngeri atau indah? Indah sekali ya. Nah, sangat karena orang-orang yang masuk neraka tadi ngeri sekali di situ. Tapi kalau di surga itu sangat indah sekali dan juga lezat sekali. Walibatuhum fi harir dan pakaian mereka terbuat dari sutra. Antum tahu sutra antum? Paham sutra enggak antum? Yang belum tahu dikasih tahu nanti. Antum tahu sutra enggak, Sob? Apa itu sutra itu? Apa? Ya kain sutra orang paham kain sutra, tapi apa? Terbuat dari apa sutra itu? Eh? Antum tahu sutra antum Abdul Abdurrazak? Razak? Tahu, tahu sutra antum? Apa itu sutra? Apa? <laughs> Nah, khair insyaallah. Antum tahu sutra Abdul Aziz? Apa itu sutra? Kan orang pakaikan sutra bagi laki-laki kan haram. Ya enggak? Nah, kecuali yang dikecualikan karena sakit gatel kemudian pakai sutra untuk menyembuhkan itu bisa. Nah, sutra ini apa ini? Kan yang lembut benar, kan yang lembut halus benar. Cuman terbuat dari apa itu penting kan juga kita suatu ketika ditanya seperti itu kan walaupun Jarang tapi kan tahu paling minim. Antum tahu nggak antum? Tahu apa itu? <laughs> Kain yang eh, terbuat atau yang diambil dari ulat sutra. Anak juga belum pernah lihat dan belum pernah jumpa juga ulatnya kayak apa. Teman yang jelas itu yang disebutkan mereka seperti itu. Allah mustahil. Seperti itu ya katanya ya. Ewa. Khair insyaallah. Gak masalah. Nah, karena sebagian kita mungkin ada yang memang sejak kecil nggak sekolah SD ya, tapi gak masalah. Yang penting tahu. Paham ya? tahu dan bisa mengerti serta memahami secara berlahan-lahan enggak masalah. Perkara itu enggak penting tahu sutra itu kain yang halus lembut enggak masalah enggak. Paham ya? Adapun sumbernya itu menyusul. <laughs> Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Hatta dhalimu li nafsihi fil jannah. Hingga orang yang mendolimi dirinya sendiri pun di surga bayangkan ini. Nah, pelaku besar, besar maksudnya ya. Madama laisa indahu syirkun wala kufrun. Selama dia tidak memiliki apa? Dosa, kesyirikan dan kekufuran. Ternyata sebabnya bikin orang itu nggak bisa masuk surga itu kesyirikan dan kekufuran, syirik akbar. Paham ya syirik akbar. Nah, wa ghayatu ma hunalika dan yang paling puncaknya nah orang tersebut yang mendolimi diri sendiri annahu indahu ma'asin wa kaba'iru duna syirki bahwasanya apa di sisinya ada dosa-dosa maksiat dan dosa-dosa besar tapi di bawah apa kesyirikan ini Nah, ini yang pertama tadi ya. Ewa. Fahada min ahli jannah ini pun masih menjadi penduduk surga bayangkan. Karena rahmat Allah Taala luas sekali. Atau ingat gak hadis mengenai Jahannam yun itu orang-orang yang sudah pernah masuk neraka jahannam sampai jadi arang sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kemudian Allah Taala ciduk. Allah Taala ambil dimasukkan kembali ke dalam sungai apa? Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Bayangkan itu. Itu menunjukkan rahmatnya sangat luas sekali. Kasih sayangnya itu sangat luas sekali. Sudah masuk neraka menjadi arang masih diciduk lagi. Diambil, nah barakallahu fikum dimasukkan ke dalam apa? Namnahul hayah. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku nah mengalahkan kemurkaanku kata Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan dalam hayah, mereka tumbuh kembali bagaikan tumbuhnya apa? Biji-bijian yang tumbuh di pinggir sungai. Paham ya? Jahanamiyun digelar dengan jahanamiyun. Nah, Masya Allah. Kita lihat sini. Ima an yadkhulaha bi'afwillahi wa maghfiratih. Ima pelaku dosa besar tersebut masuk surga dengan sebab ampunan Allah taala dan rahmatnya atau dan naam Allah taala maafkan wa imma an yu'adzab finnar perhatian baik-baik ya imma dia diadab di neraka bi qadri ma yutahhiruhu min dhunubih sesuai dengan kadar apa yang bisa mensucikan dosa-dosanya summa yadkhul jannah Tsumma yadkhul jannah. Kemudian dia masuk surga. Ini ujung-ujungnya pelaku dosa besar. Sudah kita lewati ya. Ada berapa kelompok tadi Fajri pelaku dosa besar? Kelompok-kelompok yang masalah menghukumi dosa besar di akhirat ada berapa tadi? Eh? Ada berapa tadi? Ada empat, sebutkan. Satu, Al-Sunnah Jamaah sudah nomor satu sudah. Kedua, Khawarij. Ketiga, Mu'tazilah. Keempat, Murji'ah. Mana di antara kelompoknya yang ekstrim? Ekstrim yang keras, memfonis pelaku dosa besar kekal di neraka. Antum? akhjihad Khawarij dan Mu'tazilah. Mana yang ekstrim yang hulu berlebihan di dalam apa? Menghukumi pelaku dosa besar wajib masuk surga. Kelompok apa tadi? Murji'ah, Ahlus Sunnah pertengahan. Ingat-ingat ya, Ahlus Sunnah pertengahan. Paham pertengahannya apa? Pelaku sebesar di mana nanti di akhirat tempatnya? Tergantung dengan tergantung dengan apa? Aman, bukan gitu taran jawabnya. Tergantung dengan kehendak Allah Taala. Caranya gitu. Tergantung dengan kehendak Allah Taala. Jika Allah Taala menghendaki mengadab, akan diadab sesuai dengan kadar dosanya. Walaupun nanti ujung-ujungnya kemana? Surga. Jika Allah Taala menghendaki untuk mengampuni, diampuni dan langsung masuk surga. Itu kan ingat ya. Nah, Sallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.